yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qaal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul Bunyal Islam ala khamsin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus عبده wa ita'iz zakah wa الزكاة bait wa shaum رمضان hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Yani Rasulullah SAW menyatakan bahwa Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian salat, kemudian zakat, haji, dan puasa Ramadan. Sudah sebagiannya kita jelaskan sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah wa'lam anna da'aim al-khams ba'daha murtabitun bi Ketahuilah bahwa lima perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagiannya berkait dengan sebagian yang lain. Ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Lima perkara yang Islam dibangun di atasnya adalah perkara-perkara yang murtabitun ba'duha bi ba'd yang saling berkaitan satu sama lain. Dan telah diriwayatkan pula bahwasanya tidak diterima amalan-amalan tadi sebagiannya tanpa sebagian yang lain. La yaqbal ba'daha biduni ba'din. Tidak diterima sebagiannya, sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Ini salat tidak akan diterima tanpa syahadat. Demikian pula puasa tidak diterima tanpa salat. Dan demikianlah seterusnya, la yaqbal ba'daha atau la yuqbal ba'daha biduni ba'd. Tidak akan diterima sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Sebagaimana yang diriwayatkan. Di Musnad al-Imam Ahmad dari Ziyad Ibn Na'im al-Hadrami dia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda arba' faradahunna Allah fil Islam. Empat perkara yang Allah wajibkan dalam Islam. Faman ata bi thalathin lam yughnin anhu syai'a hatta ya'ti hatta ya'ti bihinna jami'a. Empat perkara yang diwajibkan oleh Allah dalam Islam Barang siapa yang mendatangkan tiga di antaranya tetap tidak mencukupinya sampai mengerjakan keempat-empatnya salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Azakumullah tidak disebut syahadat karena maknanya atau karena kalimatnya, ungkapannya menyatakan fil Islam. Ini seorang yang masuk Islam dengan syahadat, maka diwajibkan kepada dia empat perkara. Sehingga syahadat tidak disebut karena disebut kalimatnya di awal dengan kalimat fil Islam. Arba'un faradahunna Allah fil Islam Empat perkara Allah wajibkan kepada setiap orang yang masuk Islam. Allah wajibkan kepada mereka empat perkara. Yang kalau dikerjakan tiga diantaranya masih belum mencukupinya. Sampai mengerjakan empat perkara seluruhnya. ini satu belum cukup, dua belum cukup, tiga pun belum cukup. Sampai dia mengerjakan keempat-empatnya. Kata Nur Rajab, Hada mursal. Hadis ini mursal. Dan mursal tentunya adalah salah satu bentuk hadis-hadis yang lemah, hadis yang baif. Dan disebutkan di sini di dalam tahqiqnya bahwa yang mursal dari dalamnya ada seorang yang bernama Ibnu Lahiyah dan telah dilemahkan oleh para ulama. Wa qad tetapi diriwayatkan pula dari Ziyad, dari Ammarah Ibni Hazm, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diriwayatkan pula dari Utsman Ibni Atha Al-Khurasani dari ayahnya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Ad-dinu khamsun la Allah minhunna syai'an duna syai' Agama ini terdiri dari lima perkara yang Allah tidak akan menerima daripadanya sebagian tanpa sebagian yang lain. Syai'an duna syai' sebagian tanpa sebagian yang lain tidak akan diterima. Berarti harus kelima-limanya. Yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kemudian iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih dan iman kepada surga dan neraka wal hayah ba'dal maut dan beriman kepada kehidupan setelah mati hadhihi wahidah ini satu termasuk dalamnya dalam kalimat atau dalam kata iman. Yang pertama iman. Kemudian wassalawatul khams. Yang kedua salat. Salat yang lima waktu. Amududdin. Tonggak-tonggak agama. La yakbalullahu iman illa salah. Dan tidak akan diterima keimanannya kecuali dengan salat. Keimanan yang pertama tadi tidak diterima kalau dia tidak salat. Wazakah tuhurun dunu Dan zakat mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab, setelah lewat satu haul, itu adalah minat dunu membersihkan dari dosa-dosa. Wala iman wala illa bizakah. Dan tidak akan diterima keimanan dan salat tanpa zakat. Faman fa'ala haula'i. Barang siapa yang telah melaksanakan semua itu. Imannya, salatnya, zakatnya. Thumma ja'a Ramadan. Kemudian datang bulan Ramadan. Fataraka siyamahu. Ternyata dia tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Muta'ammidan dengan sengaja. Lam yakbalullahu minhul iman walas salah walas zakah. Maka Allah pun tidak akan menerima imannya, tidak menerima salatnya, tidak pula menerima zakatnya karena dia tidak mengerjakan puasa Ramadan. Faman fa'ala haula'i al-arba barang siapa yang mengerjakan semua yang empat tadi, imannya, salatnya, puasanya dan zakatnya, thumma tayassara lahul hajj kemudian dia mendapatkan kemudahan untuk haji, mampu untuk haji, falam yahuj, tapi dia tidak mau haji walam yusi bihajjatin walam yahuj anhu dan tidak pula dia mewasiatkan untuk menghajikannya atau orang yang akan menghajikan setelahnya beberapa keluarganya tidak mewasiatkan pula kepada keluarganya maka lam yaqbalullah minhu lam yaqbalillah minhu al arba allati qablaha maka Allah tidak akan menerima keempat-empat amalan yang sebelumnya Berarti walaupun sudah iman dalam artian syahadat dan mengimani rukun-rukun iman. Kemudian dia dalam keadaan sudah sholat, dalam keadaan sudah zakat, dalam keadaan sudah puasa di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mau haji, maka dikatakan tidak akan diterima keempat-empatnya. Hadis ini juga memiliki kelemahan dan dikatakan oleh para ulama hadis ini disebutkan oleh Nabi Hatim dan qala sa'altu abi anhu aku tanya kepada ayahku yakni Abu Hatim faqala ketika tanya tentang hadis ini dijawab hadza hadisun munkar yahtamil anna hadza min kalami Atal Khurasani ini hadis yang munkar bisa jadi ini ucapan adalah ucapan Atha al-Khurasani menafsirkan menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam entah di mana rawi yang mana yang keliru menyebutkan kolar Rasulullah SAW. Padahal sungguhnya ini adalah ucapan apa Al-Khurasani yang menerangkan tentang keterkaitan rukun-rukun Islam. Yang menerangkan tentang arkanul Islam satu sama lainnya sangat berkait. Karena sudah kita terangkan ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa seorang yang tidak mau haji maka disamakan dengan ahlul kitab Demikian pula hadis yang sahih yang menyatakan antara mukmin dengan kafir adalah terkus salah, ya. meninggalkan salat. Berarti memang rukun-rukun ini merupakan perkara yang wajib yang kalau dengan sengaja meninggalkannya dia kufur. Sehingga kalau kufur akan gugur amalan-amalan yang lainnya. Berarti maknanya seperti apa yang dikatakan oleh Atta al-Khurasani. Tetapi untuk dikatakan kola Rasulullah, maka hadisnya sangat laif. Dikatakan da'if, disebutkan oleh Al-Hannadi dalam Kanzul Ummal, sanaduhu da'if. Di dalamnya ada Utsman ibni Atha yang dia adalah seorang rawi yang lemah. Dan ayahnya Atha wa ibnu Abi Muslim al qurasani dikatakan di dalam takrib saduqun yahimu kathira. Beliau saduq tapi sering keliru ketika berbicara. Ini ketika menyampaikan hadis Demikian ikhwan ya fillah azakumullah. Maka dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, aku tanyakan kepada ayahku hadis ini, maka dijawab oleh ayahku, "Hadza hadisun munkar yahtamil anna hadza min kalami Atha al-Khurasani." Saya katakan kata Ibnu Rajab, "Al-zahir annahu min tafsirihi li hadis Ibnu Umar." Tampaknya bahwa ucapan tadi adalah tafsir beliau, tafsir tafsir dari Atha al-Khurasani yang menerangkan tentang hadis Ibnu Umar. Wa Ata min jullat min jullat ulama Syam. Sedangkan Ata adalah tokoh ulama dari kalangan ulama di Syam. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud rahimahu radhiyallahu anhu, "Man lam yuzakki fala salata lahu." Ini ucapan tadi adalah ucapan-ucapan salaf. Barang siapa yang dia tidak salat maka percuma syahadatnya. Barang siapa yang tidak zakat percuma salat dan syahadatnya dan terus demikian. Satu amalan dengan amalan lain dari rukun-rukun Islam saling berkaitan. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud, "Man lam yuzakki fala salata lahu." Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia la salata lahu. Tidak ada salat baginya. ونفى القبول هنا la yuradu به نفي الصحة dan maknanya tidak ada salat baginya bukan tidak sah bukan pula maknanya adalah salatnya harus diulangi bukan tetapi maknanya adalah nafyul qabul tidak diterima salatnya la nafyu sihhah wala al i'ad bi tarkihi bukan menerangkan sholatnya tidak sah atau wajib diulangi, bukan demikian. Wa innama yuradu bidzalika intifa'ur ridha bihi. Maknanya adalah bahwa Allah tidak meridainya, tidak menerimanya dan tidak memujinya, tidak memuji sholat dia, tidak menganggap sholat dia dan tidak menerimanya. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan zakat. Lam yuzaki, tidak mengeluarkan zakat wasana bidali alaihi fil mala'il a'la dan Allah tidak menyanjungnya, tidak mengangkatnya di hadapan penduduk langit. Wal mubaha bihi lil malaikah dan tidak membanggakannya di hadap di hadapan para malaikat. Faman qama bihadhihi al arkan ala wajhiha hafal lahu al qabul bihadzal ma'na. Sedangkan siapa yang menegakkan rukun-rukun Islam tadi sesuai dengan yang diperintahkan, ala wajhiha maka dia mendapatkan qabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mana yang seperti ini berarti harus mengerjakan salatnya zakatnya puasanya dan hajinya kalau mampu sehingga ikhwanifidina azakumullah satu dan lainnya saling berkait seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di awal pembahasan bahwasanya da'aim rukun-rukun Islam ini adalah murtabitun ba'duha bi ba'd, sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Maka salat tidak diterima tanpa zakat, zakat pun tidak diterima tanpa salat. Sebagaimana orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sebagai khalifah dan diikuti pasukannya adalah pasukan para sahabat kibar, para sahabat yang mulia bersama Abu Bakar Siddiq memerangi para murtadin yang menolak zakat. Mereka masih mau sholat, tapi karena mereka tidak mau zakat, maka diperangi sebagai murtadin. Maka khonifidina azakumullah, ini menunjukkan makna yang dikatakan tadi memang demikian. Bahwa satu rukun dengan rukun yang lainnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. ومن أتى بعض بعضها دون بعض لم يحصل له ذلك Barang siapa yang mendatangkan sebagiannya, tapi tidak mengerjakan sebagian yang lain, maka belum mewujudkan rukun-rukun Islam. Wa in kana la yu'aqab ala ma walaupun dia tidak mendapatkan balasan azab karena apa yang dia telah kerjakan. Ini kalau sudah mengerjakan salat, maka dia tidak diadab karena meninggalkan salat, karena dia sudah mengerjakan salat. Iya. Dikatakan minha uqubah tarikhu bal tabarra'a bihi dimmatuhu. Kalau azab hukuman orang yang meninggalkan salat dia tidak kena karena dia sudah salat. Tetapi karena tidak mengerjakan yang lainnya maka dikatakan orang itu dalam keadaan belum mengerjakan rukun-rukun Islam secara keseluruhan. Wa yusab alaihi aidan dan bisa jadi dia mendapatkan pahala. Wa min huna ya'lam أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa seorang yang mengerjakan perkara-perkara yang haram bisa jadi akan mengurangi imannya dan akan menghalangi diterimanya ketaatan-ketaatan. Dia mengerjakan sholat, itu taat. Tapi ketika dia tidak mengerjakan zakat, Sholat yang tadi dia kerjakan nggak ada nilainya. Apa kaitannya? Kaitannya karena yang khusul iman, karena berkurangnya iman ketika dia tidak mau zakat dan dengan berkurangnya iman gugur amalan. Di antaranya amalan sholatnya gugur dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Walaupun dalam catatan dia sudah sholat, dia tidak melanggar masalah sholat, tetapi nilai tidak ada. Kenapa? Hukuman karena dia dalam keadaan tidak mengerjakan zakat. Ini berarti bisa saja terjadi satu keharuman dikerjakan menyebabkan ketaatannya tidak diterima. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin terjadi. Disebutkan oleh Nurajat selanjutnya seperti apa yang ada dalam hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Man ata atau beliau bersabda radhiyallahu alaihi wa ala alihi wasallam man al khamra lam yaqbalillah lahu salat arba'ina sabahan barang siapa yang minum khamr maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih ya. Perhatikan hadis ini. Man syaribal khamra. Dia minum khamr. Barang siapa yang minum khamr, minum-minuman keras, minuman yang memabukkan, maka tidak diterima salatnya 40 pagi, yakni 40 hari. Apa kaitannya? Minum khamr dengan salat. Apakah syarat sahnya salat itu tidak minum khamr? Atau salat sahnya salat itu hanya taharah, disebutkan salat sahnya. Salat adalah tahara Berarti salatnya sah atau tidak sah? Sah. Kalau dikerjakan dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka salatnya sah. Dicatat dia sudah salat atau belum salat? Dicatat sudah salat. Tetapi layak balullah. Tapi Allah tidak menerima salatnya, tidak menganggap salatnya, tidak menilai salatnya. Ini demikian ya Berarti mungkin terjadi satu amalan ketaatan walaupun dikerjakan dalam keadaan sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya tetapi tidak mendapatkan nilai gugur nilainya ketika dia mengerjakan keharaman-keharaman seperti minum khamr apalagi yang dikerjakannya bukan keharaman minum khamr tapi tidak mau zakat maka gugur salatnya demikian pula ketika dia sudah salat dan sudah zakat dia tidak mau puasa Ramadan. Mengerikan juga. Maka bisa saja dikatakan oleh salafus saleh bahwa sebagian rukun-rukun ini tidak diterima kalau rukun-rukun yang lain tidak dikerjakan. Waqalah juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqool, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun. Kemudian membenarkan apa yang diucapkannya. Maka tidak diterima baginya salatnya arba'ina yauman 40 hari. Atau juga hadis ayyuma 'abdun abaqa min mawalihi lam tuqbal lahu salah. Siapapun dari budak yang lari dari tuannya maka tidak diterima salatnya. Hadis ini juga sahih disebutkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkannya maka tidak diterima salatnya. Berarti salatnya gugur walaupun taharahnya bagus, Walaupun rukun-rukun sholatnya bagus, walaupun dikerjakan secara sempurna, tetapi tidak diterima sholatnya karena apa yang dilakukannya dari keharaman, yaitu mendatangi araf, mendatangi tukang ramal, penebak-penebak nasib. Juga hadis Ibnu Umar yastadillu bihi ala anna al-ithm idza shamila syai'an idza shamila syai'an aw Muta'adidah lam yalzam zawal al-ism bi zawali ba'dihha. Dan hadis Ibnu Umar yang menyatakan Islam dibangun di atas lima perkara itu bisa jadikan dalil bahwa satu nama jika mencakup di dalamnya beberapa perkara maka tidak hilang nama tadi dengan hilangnya sebagian فيبطل qawlu man qala innal iman law dakhalat fihi al a'mal la lazima an yazula bi zawali amal mimma dakhala Berarti ada dua masalah yang harus kita bedakan. Pertama, masalah keterkaitan satu dengan lainnya. Yang satu tidak dikerjakan, yang lainnya tidak diterima. Yang ini tidak dikerjakan, yang itu tidak diterima. Ini namanya keterkaitan. Tetapi masalah hilangnya nama keislaman. Ini masalah yang kedua Masalah yang berbeda dan jangan disamakan. Sehingga apa yang dikatakan tadi oleh para ulama seperti apa Al-Khurasani dan lainnya yang menyatakan tidak diterima salatnya dan zakatnya dan puasanya kalau tidak haji dan tidak dikerjakan Ramadan maka salatnya dan zakatnya tidak diterima. Ini tidak berarti kita memutuskan hilangnya keislaman dan berarti kafir, bukan demikian. Kenapa? Pembahasannya pembahasan lain. Kalau masalah nama, al Islam, nama al-islam. Bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Berarti nama al-islam dibangun di dalamnya atau terdiri dalamnya dari lima. Syahadatnya, salatnya, puasanya, hajinya. Ini terdiri dari lima bagian. Apakah kalau hilang satu, kemudian hilang Islamnya? Ini yang dibahas oleh para ulama yang menyatakan tidak mesti. Tidak mesti demikian, kecuali syahadat. Karena ada pembahasan lain kalau syahadat. Tanpa syahadat, nggak akan diterima seluruhnya. Dan dikatakan bukan muslim. Tetapi kalau yang lain, seperti orang yang tidak berpuasa, atau yang tidak zakat, apakah dikatakan kafir atau tidak kafir? Qala, beliau berkata, rahimahullah yang Ibnu Rajab bahwa ada yang berdalil dengan ucapan Ibn Umar atau dengan hadis Ibn Umar bunyal Islamu ala khamsin mereka berdalil dengan itu menyatakan bahwa nama dari sesuatu yang di dalamnya tercakup beberapa perkara maka lam yalzam zawalul isim tidak mesti akan hilang nama tersebut dengan hilangnya sebagian dari anggotanya. Kalau hilang sebagian, apakah hilang nama? Belum tentu. Hilang atau tidak hilang? Belum tentu. Kalau yang pertama syahadat hilang, tentu nama Islam pun hilang. Tapi yang lain masih belum tentu. Berarti pendalilan ini membatalkan pendapat yang menyatakan innal iman lau dakhalat fihil a'mal. Iman kalau di dalamnya terdapat amalan-amalan. Yani iman terdiri dari sekian amalan. La lazima an yazula bi zawali amalan mimma dakhala fi musammahu. Maka akan hilang iman itu dengan tidak adanya amalan tadi. Ini terbantah. Orang yang menyatakan demikian. Jadi kalau innamal mu'minun. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah yang begini. Yang bergetar hatinya. Kalau tidak bergetar bukan mukmin alias kafir. Orang mukmin adalah yang begini. Kalau tidak berarti kafir. Tidak mesti. Karena Rasulullah SAW mengucapkan iman demikian, iman demikian, iman demikian. Dalam Al-Quran juga menyatakan yang mukmin itu demikian, yang mukmin demikian. Itu sekian banyak. Kalau hilang sebagiannya, tidak hilang nama imannya. Tetapi berkurang. Qala, fa'inna nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ja'ala hadhihi al-khams da'aimul islamu bagadihi. Sedangkan Nabi Rasulullah SAW di dalam hadis yang sedang kita bahas ini menyatakan bahwasanya lima perkara tadi merupakan da'aim, tonggak-tonggak, mabani, dasar-dasarnya keislaman. Wa fassara bihal Islam fi hadis Jibril wa fi hadis Talha bin Ubaidillah alladhi fihi anna a'rabiyan salam nabi Demikian pula ketika Rasulullah SAW menafsirkan apa itu Islam dalam hadis Jibril. Ini hadis yang kedua yang kita bahas dalam kitab ini. Demikian pula dari hadis Talha ibn Ubaidillah yaitu yang menceritakan seorang Arabi datang kepada Nabi dan kemudian bertanya, "Apa itu Islam?" Juga Nabi menjawab lima perkara tadi. Berarti lima perkara disebut dalam hadis Umar bin Khattab, dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Talha ibn Ubaidillah. Wa ma'a fal mukhalifuna fil iman yaqulun law zala min al islam khaslatun wahidah aw arba'u الشهادتين siwa syahadatain lam yakhruj bidzalika dengan ini atau bersama dengan ini mereka-mereka yang menyelisihi keimanan tadi ini menyelisihi pendapat tadi berkata lauzala minal islami khoslatul wahidah kalau hilang dari keislamannya satu amalan atau empat amalan selain syahadatain maka keislamannya belum hilang wa qad rawa ba'dhum dan sebagian mereka meriwayatkan hadis Jibril dengan lafaz bahwa Jibril tadi menyatakan atau bertanya kepada Nabi ma syara'iul Islam bukan mal Islam tetapi syara'iul Islam Apakah syariat-syariat Islam? Tetapi lafaz hadis ini tidak sabit. Yang sabit, yang sahih adalah lafaznya tentang apa itu Islam, bukan syara'i'ul Islam. Wa hadhihi lafzah lam tasah 'inda a'immatil hadis wa nuqadihi. Lafaz ini tidak sahih menurut para imam-imam ahlul hadis dan juga para pengkritik-pengkritik hadis, ya, para peneliti hadis seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Ja'far Al-Luqaili dan lain-lain dari mereka. <clears throat> Wa qad ulama mathal al-iman bimithal syajarah, bimathal syajarah. Dan para ulama mempermisalkan iman seperti sebuah pohon. Laha aslun wa furu'un wa syu'ab seperti sebuah pohon yang memiliki pokok batangnya, memiliki cabang-cabangnya, memiliki ranting-rantingnya. Maka ismu syajarah yashmul dhalika kullih. Maka nama syajarah, nama pohon itu mencakup semuanya. Batangnya, cabang-cabangnya, dan juga ranting-rantingnya. Ini yang dikatakan syajarah. Seluruhnya. Kalau sebagian saja masih belum dikatakan pohon. Ini apa ini? Daun. Kasihkan ranting. Ini apa? Pohon bukan. Itu ranting. Tapi ketika disebutkan dengan lengkap dikatakan hadhihi syajarah. Karena sebaliknya, kalau pohon itu dalam keadaan tegak berdiri di atas tanah, kamu buang daunnya semuanya. Apakah ini pohon? Masih tetap dikatakan pohon. Tetap dikatakan sejarah dibuang rantingnya. Apa yang syajarah? Syajarah. Masih dikatakan syajarah. Sampai ketika pokoknya yang dibuang, baru kita tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah pohon. Maka dikatakan oleh para ulama ketika mereka mempermisalkan dengan sebuah pohon, maka mereka mengatakan lauzala syai'un min syu'abiha. Kalau hilang ranting-rantingnya. Wa hilang pula cabang-cabangnya lam yazal anha syajarah masih tetap bisa dikatakan itu adalah pohon. Itu adalah syajarah. Wa innama yuqal hiya syajaratun natasah. Hanya saja dikatakan itu pohon yang kurang, tidak sempurna. Pohon gundul misalnya. Pohon rontok atau apa saja mesti ada kait, ada sifat yang menerangkan kalau pohon itu tidak sempurna. Apakah rontok? Apakah pohon itu demikian? Pohon itu demikian? Tapi tetap dikatakan syajarah. Aukairuha akan meminha. Atau kita katakan pohon yang lain lebih sempurna dari pohon ini. Ini pohon, tapi pohon yang itu lebih sempurna dari ini. Karena melihat ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, daun-daunnya. Masya Allah. Lengkap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan iman juga dengan syajarah. Dengan sebuah pohon Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha." Allah mempermisalkan kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat keimanan. Allah permisalkan kasyajaratin tayyibah. Seperti pohon yang baik Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya, pokoknya menghunjam ke bumi. Sabit, kokoh. Wa far'uha fis sama dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tuti ukulaha kullahin bi'idna rabbiha dan terus mengeluarkan hasilnya, buahnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Digambarkan pohon yang baik adalah pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, kokoh, kuat, batangnya kokoh, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, dan buahnya terus keluar. Itu pohon yang tajibah. Allah permisalkan la ilaha illallah. Allah permisalkan syahadat la ilaha illallah, akidah iman yang ada dalam hati seperti sebuah pohon yang memiliki batang yang kokoh, memiliki akar yang menghunjam, yang mantap, memiliki cabang-cabang yang banyak yang menjulang ke langit dan mengeluarkan buah dan hasilnya terus-menerus. Wal muradu bil kalimah kalimat tauhid. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah di sini adalah kalimat tauhid. Wa bi asliha tauhid tsabit fil qulub dan asalnya, pokoknya, ini akar dari Kalimat tauhid ini di mana? Dalam hati. Tumbuhnya dalam hati. Wa huwal a'mal. Sedangkan hasil-hasilnya, buah-buahnya adalah amalan-amalan saleh. Tumbuhan yang ada dalam hatinya berbuah. Apa buahnya? Amalannya saleh, ibadahnya sempurna, akhlaknya thayyibah, muamalahnya baik, dari segala sisinya bagus. Kenapa? Karena merupakan buah dari pohon yang ada di hatinya. Yaitu kalimat tayyibah yang tumbuh di hatinya. Wadaraban Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Bahkan Nabi pun mencontohkan, mempermisalkan seorang muslim seperti pohon kurma. Juga hadisnya sahih dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah. Dikatakan masal muslim Permisalan seorang muslim seperti nahlah. Seperti pohon kurma yang semuanya berguna. Dari batangnya berguna, daunnya sebagai rumbai atapnya rumah-rumah mereka, buahnya berguna, seluruhnya berguna. Manfaat. Dan disebutkan dengan sebuah pohon pula karena memang mengandung akar, mengandung batang, mengandung cabang-cabangnya dan memberikan buah-buahnya. Lengkap. Walau zala syai'un min furu'in nakhlah. Kalau kemudian cabangnya hilang atau buahnya tidak berbuah lam yazal bidalika anha ismun nakhlah bil kulliyah tentunya tetap disebut pohon korma ini pohon korma bukan pohon korma tapi nggak berbuah ya pohon korma yang nggak berbuah ada pohon kurma yang dalam keadaan daunnya rusak semua, kena penyakit. Apa ini pohon kurma? Pohon kurma. Tapi nggak ada daunnya, ya pohon kurma yang sedang rusak, yang sakit. Maka azakumullah, orang-orang yang bermaksiat, seorang muslim yang berdosa, seorang muslim yang beramal dengan amalan yang jelek, apakah dia muslim? Muslim, muslim yang rusak. Muslim yang jelek, Ya ini seorang muslim yang dalam keadaan belum menyempurnakan keislamannya seperti pohon kurma yang rusak tadi maka idza zala syai'un min furu'in nakhla atau min samariha lam yazal bidzalika anha ismun nakhla oleh karena itu kalaupun hilang cabangnya atau buahnya atau daunnya maka tetaplah namanya tetap pohon kurma wa in kanat naqisatul furu' aw istimar walaupun dikatakan naqisah, pohon kurma yang kurang sempurna, kurang tidak ada rantingnya, kurang tidak ada daunnya, kurang tidak ada buahnya. Baik pembahasan berikutnya masalah jihad. Kenapa tidak disebut? Di dalam rukun Islam al-jihad. Padahal al-jihad adalah darwatu sanamilil Islam. Puncak tertingginya keislaman. Berkata Ibn Rajab, "Walam yadhkurul jihad fi hadis Ibn Umar." Hada, ma'anna jihad afdalul a'mal. Tidak disebut jihad di dalam hadis ini. Padahal jihad merupakan setinggi-tinggi amalan. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Ibn Umar ditanya, "Al-jihad, kenapa kok tidak ada di dalam rukun-rukun Islam tadi?" Dijawab oleh Ibn Umar, "Al-jihadu hasan." Jihad itu bagus, baik. Tetapi demikianlah kami mendengarkan dari Rasulullah SAW. Yani demikianlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bunyal wa ala khamsin. Bangunan Islam itu dibangun di atas lima perkara. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi di sanadnya ada Yazid ibn Bashar yang dia dalam keadaan majhul tidak dikenal siapa dia maka hadis ini memiliki kelemahan atau asar ini memiliki kelemahan. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal dikatakan Inna ra'sal amri al-islamu wa amuduhu as-salah wa zarwatu sanamihi al-jihad. Ternyata dalam hadis Mu'adz bin Jabal disebutkan bahwa jihad dipisahkan karena beda nilainya atau beda tempatnya dibangun di atas lima, tetapi dilindungi oleh jihad. Sehingga dikatakan pokok urusannya adalah keislaman, sedangkan tonggak-tonggaknya adalah salat dan puncak tertingginya, atapnya adalah jihad fisabilillah. Sedangkan darwatu sanamihi maknanya adalah a'la syai'in fi. Darwatu sanam kalau di dalam berbicara tentang unta, maka darwat sanam adalah puncaknya ini. Punggungnya yang tertinggi dikatakan sanam. Sanamul jamal. Maka dikata dikatakan darwatu sanamil Islam, puncak tertingginya al-Islam adalah a'la syai'in yang paling tingginya. Lakin laisa min da'aimihi. Tetapi jihad bukan tonggak-tonggaknya. Warkanihi allati 'alaiha. Berarti jihad memiliki keistimewaan tapi tempatnya bukan di pondasi. Jihad a'lal a'mal, amalan yang tertinggi, bahkan dikatakan darwatu sanamihi, tetapi bukan da'aim dan bukan pula dikatakan sebagai mabuni alaih, bukan yang dibangun di atasnya Islam. dzalika liwajhain. Yang demikian karena dua perkara. Yang pertama, annal jihad fardu kifayah inda jumhuril ulama. Kenapa kok tidak dikatakan sebagai fondasi Jihad istimewa tapi bukan fondasi Dikatakan puncak tertingginya Islam adalah jihad tetapi bukan fondasi Kenapa demikian? Jawabannya yang pertama, karena jihad bukan fardu ain. Bagaimana mungkin dikatakan dia sebagai dasar keislaman padahal tidak selalu ada jihad dan tidak selalu fardunya fardu ain. Bahkan hukum asalnya adalah fardun alal kifayah. Fardu kifayah yang kalau ditegakkan oleh sebagiannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Demikian pendapat jumhur para ulama. Laisa bi fardhi ain. Beda dengan rukun-rukun Islam tadi. Beda dengan salat, zakat, puasa dan haji. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban aini, kewajiban perpribadi. Setiap satu orang terkena kewajiban salat, puasa, zakat dan haji. Adapun jihad, maka yang terkena kalau sudah sebagian mengerjakan yang lain tidak harus. Karena fardunya fardu kifayah. Seperti salat jenazah, kalau sudah ada yang menyalatkan cukup. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Anda jihad la yastamir fi'luhu ila akhirid dahar. Bahwa jihad tidak berlangsung terus-menerus sampai akhir masa. Bal idza zala idza nazala Isa alaihi salam lam yabqa hina idin millah ghairu millatil Islam. Bahkan suatu saat nanti ketika turunnya Isa alaihi salam, ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman dan kemudian Allah menangkan maka millah yang ada ketika itu hanya satu millah, satu agama yaitu Islam. Fahina idin tada'ul harbu awzaraha maka ketika itu tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi jihad. Karena tidak ada yang dilawan. Wa yastaghni 'anil jihad dan tidak perlu lagi ada jihad ketika itu. Bikhilafi hadil arkan. Beda dengan rukun-rukun tadi. Beda dengan rukun-rukun Islam. Salat, puasa, zakat, dan haji. Yang terus diwajibkan dan terus fardu'ain ila akhir dahr. Sampai akhir masa. Sedangkan jihad satu saat ada, satu saat tidak ada. Satu keadaan diperlukan jihad, satu keadaan lain tidak diperlukan jihad. Maka tentunya kalimat atau amalan jihad tidak sebagai dasar dari dasar-dasar Islam. Walaupun memiliki keistimewaan darwatu sanamihi al-Islam. Atau darwatu sanamil Islam al-jihad. Puncak tertingginya keislaman adalah al-jihad. Wallahu ta'ala a'lam. نسأل fiqan afih. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك